Bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mempersiapkan ilmunya untuk beramal di bulan tersebut. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan dan juga telah kita bahas sunnah-sunnah dan adab-adab di dalam melaksanakan siam Ramadan dan insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tentang bimbingan sholat tarawih. Nah, melaksanakan qiyamul lail sholat malam ini tidak hanya di bulan Ramadan Qiyamul Lail ini merupakan afdalus sholah ba'dal faraid. Melaksanakan sholat malam merupakan sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama setelah sholat-sholat fardu. Dan sholat malam ini dikerjakan di luar bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan. Melaksanakan qiyamul lail, salat malam, ini merupakan ciri dan kebiasaan orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya qiyamul lail ini dakbus solihin, kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan di antara ciri-ciri khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirin ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa bahwasanya mereka tempatnya di surga-surga dan mata air mata air yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tertidur di malam hari. Sebagian waktu malamnya mereka gunakan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan qiyamul lail. Salat malam. Nah. Wabil asharihum yastaghfirun dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar minta ampun kepada Allah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu sahur ini diantara ciri orang yang bertakwa. Di antara cirinya mereka adalah orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Salat malam. Nah, Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang terlihat luarnya dari dalamnya dan terlihat dalamnya dari luarnya ini menunjukkan keindahan kamar-kamar tersebut. A'addahu Allah Ta'ala liman at'amat ta'am wa alana al-kalam wa adama siyam wa shalla bil laili wan nasu niyamun. Kamar-kamar yang indah tersebut Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang memberikan makan kepada yang lainnya bagi orang yang lemah lembut di dalam berbicara. Bagi orang yang senantiasa melaksanakan puasa. Dan bagi orang yang melaksanakan sholat di malam hari. Dalam keadaan manusia sedang tertidur. Nah. Yang jelas. Sangat banyak sekali. Ayat ataupun hadis-hadis. Yang menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail. Dan tentunya ketika di bulan Ramadan maka sangat dan sangat ditekankan lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'mura fihi bi azimatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati, menghasung untuk melaksanakan salat malam di bulan Ramadan tapi tidak memerintahkan dengan kuat. Dalam artian, salat malam di bulan Ramadan ini merupakan anjuran dan hasungan dari Nabi SAW, tapi bukan suatu kewajiban. Ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Qiyam Ramadan Hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Nabi SAW mengatakan, Man qama Ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan siam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, dalam keadaan iman, beriman terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dengan dua syarat tadi yang pertama, melaksanakannya dalam keadaan beriman. Yang kedua, dalam keadaan ihtisab. Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana hendaknya tatkala kita melaksanakan suatu amalan Selain ikhlas, kita pun hendaknya mengharapkan keribuan Allah. Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan dari amalan yang kita lakukan. Di samping dosa-dosa kita diampuni, kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ditinggikan derajat kita. Seperti hanya seseorang ketika dia mendapatkan musibah. Bencana, kesulitan, kesusahan. Kemudian dia bersabar. Maka dengan bersabar, ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Sebagai berkat Rasulullah SAW. "Kama tahutus sajarah rokohah sebagaimana pohon yang menggugurkan daunnya dengan musibah yang dia hadapi ketika bersabar. Kalau ditambah selain dia bersabar, dia pun mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia yakin kesabaran itu bisa mendatangkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah lagi keutamaannya selain dihapus dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, begitu juga dalam melaksanakan qiyam Ramadan. Hendaklah kita ikhlas didasari dengan keimanan, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan ridwan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qiyam Ramadan masyhur dengan istilah di tengah-tengah masyarakat kita dengan sebutan salat tarawih. Nah, yang dimaksud adalah salat malam di bulan Ramadan. Disebut dengan tarawih. Tarawih, kalau kita lihat asal katanya, dari kata tarwiha yang artinya beristirahat sejenak. Kenapa disebut dengan tarawih? Dikarenakan setiap mengucapkan salam dari sholat tarawih tersebut beristirahat sejenak. Kemudian melanjutkannya lagi. Bagi yang sholatnya empat empat tiga selesai empat rakaat beristirahat dulu sejenak. Kemudian bangkit lagi untuk melanjutkan empat rokaat berikutnya. Sudah itu, lihat lagi sejenak, melanjutkan tiga rokaat yang berikutnya. Atau yang sholatnya dua rokaat, dua rokaat. Setiap dua rokaat atau setiap empat rokaat dua dua istirahat. Kemudian lanjutkan lagi. saya sebut dengan sholat tarawih. Nah, ini asal kata daripada tarawih. Dari kata tarwihah, jamaknya adalah tarawih. Nah, pada asalnya Qiyamul Lail sholat malam yang afdal melaksanakannya sendiri-sendiri. Dan boleh juga melaksanakan secara berjamaah. Ini pada asal kiamulail solat malam. Tapi ketika melaksanakan solat malam di bulan Ramadan yang dikenal dengan sebutan sholat tarawih yang afdol dilakukan secara berjamaah. Nah, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla lailatin fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada bulan Ramadan sholat pada suatu malam di masjid fasalla bi salatihi nasun dan manusia ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa sholat min al qabilah wa kasuran nas. Ya. Nabi saw. Alaihi lagi di masjid dan manusia bertambah banyak mengikuti sholat bersama Nabi saw. Alaihi qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam hadis ini, sholat tarawih secara berjamaah di masjid ini telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadisnya. Summa jatama'u fil lailati salisah awi rabi'ah. Kemudian manusia berkumpul pada malam yang ketiga atau malam yang keempat untuk melaksanakan qiyamul lail berjamaah lagi di masjid pada bulan Ramadan tersebut. Akan tetapi falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama mereka. Nah, jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah melaksanakan sholat tarawih berjamaah berapa malam? Dua malam. Nah, ketika malam ketiga atau keempat, Rasulullah SAW tidak keluar melaksanakan di masjid, tapi melaksanakan di mana? Di rumah. Nah, falama asbaha qala ketika pagi harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ra'aitu alladhi sonatum, Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasitu an tufrada alaikum. Dan tidaklah menghalangiku untuk keluar melaksanakan sholat bersama kalian, melainkan aku khawatir sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah aku khawatir dijadikan kewajiban bagi kalian. Nah, hal ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Rasulullah SAW kami ulangi melaksanakan sholat tarawih berjamaah berapa malam? Dua malam, sekitar dua malam ada malam yang ketiga atau yang keempat Nabi SAW tidak melaksanakan secara berjamaah. Apa alasannya? Khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Nah, ini menunjukkan kasih sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Khawatir kalau sudah dijadikan kewajiban kepada mereka memberatkan mereka dikarenakan kalau sudah menjadi kewajiban kalau seseorang meninggalkannya tanpa ada udur akan mendapatkan dosa nah banyak hadis-hadis yang menunjukkan rahmatnya kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Di antaranya hadis yang lain Rasul mengatakan, "Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok giginya dengan kayu siwak setiap wudhu. Dalam riwayat setiap sholat. Nah, ini kalau tidak memberatkan kepada umatnya akan aku perintahkan. Dimana kalau Rasulullah sudah memerintahkan hukumnya menjadi wajib. Tapi dikarenakan Rasulullah khawatir perintah ini memberatkan kepada umatnya, maka Rasulullah tidak memerintahkan Hanya sekedar menghasung, menganjurkan. Nah, dimana kalau sifatnya hanya hasungan, hanya anjuran, sifatnya sunnah. Walaupun seseorang meninggalnya, tidak mendapatkan dosa. Nah, hadis yang lain, ketika sholat isya, para sahabat menunggu Rasulullah SAW di masjid. Sampai disebutkan dagu dagu mereka nempel pada dadanya ngantuk nah Rasulullah keluar dari rumahnya menuju masjid di pertengahan malam dan Rasulullah mengatakan sungguh inilah waktunya apabila tidak memberatkan kepada umatku akan aku perintahkan melaksanakan sholat isya pada waktu ini pada pertengahan malah. Tapi dikatakan khawatir. Memberatkan kepada umatnya. Maka Rasulullah tidak memerintahkan untuk melaksanakan sholat isya di tengah malam. Nah, begitu juga dalam sholat tarawih berjamaah. Rasulullah khawatir kalau beliau terus melakukannya berjamaah di masjid bersama kaum muslimin khawatir turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan salat tarawih. Hingga akhirnya memberatkan kepada umatnya. Nah, sekian Nabi SAW dikatakan ada kekhawatiran demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya secara berjamaah. Di dalam hadis yang lain, disebutkan Nabi SAW sungguh mencintai suatu amalan tapi beliau kadang-kadang meninggalkannya dikarenakan khawatir dijadikan suatu kewajiban kepada umatnya ya. jadi dengan sholatnya Nabi SAW sendirian tidak berjamaah di bulan Ramadan ini tidak menunjukkan bahwasanya yang afdol itu sholat sendirian di rumah. Nah, dikarenakan Nabi SAW lain menyatakan, sungguh aku meninggalkan suatu amalan, padahal aku mencintai amalan tersebut, dikarenakan aku khawatir amalan tersebut dijadikan suatu kewajiban. Ya. Nabi SAW senang melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Nah, setelah satu hari pertama, dua hari yang berikutnya berjamaah. Tapi ketika ada kekhawatiran dijadikan suatu kewajiban, maka Rasulullah SAW melaksanakannya sendirian. Nah, dan itu terus berlanjut sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu salat tarawihnya atau kiamu Ramadannya berpisah-pisah, berkelompok-kelompok. Di masjid ada yang tiga orang, ada yang satu orang, ada yang sembilan orang, masing-masing. Tidak dengan satu imam. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Qari Beliau mengatakan kharajtu ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila masjid Abu Rahman Ibn Qari beliau mengatakan aku keluar bersama Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan menuju masjid Fa'idan nasu auza'un mutafarriqun. Maka tiba-tiba manusia sudah berkelompok-kelompok dalam keadaan berpisah-pisah. Yusallir rajul li nafsihi wa yusallir rajul fa yusalli ma'a bi salatihi ar-ruhat. Ada seseorang yang salatnya menyendiri. Ini masjid ketika itu. Ada yang sholat bersamanya kurang lebih sembilan atau sepuluh orang. Yang jelas berpisah-pisah. Tidak dengan satu imam. Ketika melihat keadaan demikian, Faqala Umar, Umar Ibn Khattab mengatakan, Inni ara law jama'tu ha'ulai ala qari'in wahidin lakah Aku berpendapat kalau seandainya aku kumpulkan mereka dengan satu imam, niscaya lebih baik. Cuma azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Kemudian Umar pun bertekad kuat untuk mengumpulkan mereka dengan satu imam. Dan Rasulullah SAW dan Umar pun mengumpulkan mereka dengan imamnya Ubay ibn Ka'ab Nah, ya setelah mereka berpisah-pisah tadi dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala dengan satu imam di masjid tersebut dan yang ditunjuk Ubay ibnu Ka'ab. Nah, dalam dua yang lain Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Ubay ibnu Ka'ab sebagai imam dan juga bergantian dengan Tamim Ad-Dari supaya mengimami manusia salat tarawih bi ihda asrota rok'ah dengan sebelas rokaat, diriwayatkan Imam Malik. Nah, ثم خرجت معه ليلة أخرى kata Abdurrahman Ibn Qari Kemudian aku keluar bersama Umar pada malam yang lain di bulan Ramadan. Wana nasu yusalluna bis salati ihim. Manusia solat dengan solatnya imam mereka. Jadi berkumpul semuanya berjamaah dengan satu imam. Nah, yang pada mulanya Umar hanya melihat berpecah-pecah yang satu sholat sendirian, yang satu ada jamaah sembilan orang, yang satu jamaahannya berbeda lagi. Nah, setelah itu Umar memerintahkan untuk sholat dengan satu imam setelah berjamaah. Saya ketika beliau keluar di malam yang lain, manusia semuanya sholat berjamaah di masjid dengan satu imam. Nah, ketika melihat demikian, qala Umar berkata Umar, nikmatul bid'ah hadihi. Alangkah indahnya bid'ah ini. Nah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tapi bid'ah yang dimaksud oleh Umar ini bid'ah dari sisi bahasa. Nah, di mana bid'ah dari sisi bahasa ada yang baik, ada yang jelek. Kalau dilihat dari sisi bahasa. Nah, bid'ah asal bahasa pakaian baru. Pakaian baru itu saudara bahasa ada yang baik, ada yang jelek. Tapi kalau bid'ah dalam masalah agama, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan tegas, Iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya perkara yang baru dalam agama ini dinamakan sebagai bid'ah wa kullu bid'atin bolalah dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ini ucapan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa kita bisa artikan bahwasanya ucapan Umar ini yang dimaksud bid'ah dari sisi bahasa? Dikarenakan salat tarawih berjamaah telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pengertian bid'ah dalam sisi agama perbuatan atau suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Sedangkan sholat tarawih berjamaah pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Sehingga ucapan umat ini adalah bid'ah yang baik. Nah, bukanlah bid'ah dari sisi syariat, tapi bid'ah secara bahasa. Nah, ketika manusia sudah lama meninggalkannya, kemudian Umar kembali menghidupkannya, beliau mengucapkan kalimat yang kita sebutkan tadi. Nah, dan ini juga menunjukkan tentang cerdiknya Umar, fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala Nah, ketika melihat manusia berpisah-pisah, yang satu imamnya fulan, yang satu imamnya fulan, yang satu sendirian, satu tiga orang, satu sembilan orang dan sebagainya. Maka beliau mengumpulkan dengan satu imam. Nah, sehingga manusia pun mereka ketika itu sholat berjamaah dengan satu imam. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat tentang disyariatkannya melaksanakan kiamu Ramadan sholat tarawih secara berjamaah dan sampai sekarang ini. Nah, jumhur ulama kebanyakan para ulama mereka berpendapat disyariatkannya qiyam Ramadan salat tarawih secara berjamaah. Nah, kalau ditanya mana yang lebih afdol? Salat tarawih berjamaah sendirian? Ya? Hmm? Berjamaah. Mana dalilnya? Hadis yang kita bacakan tadi. Kalau ada pertanyaan lagi, mana lebih afdal? Salat tarawih berjamaah di awal malam atau salat tarawih di akhir malam sendirian? Hmm? Dimana kita tahu kan? Salat malam afdolnya itu di akhir malam ketika sepertiga malam terakhir. Nah, tapi kalau dalam sholat tarawih, afdolnya itu berjamaah. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, ya afdol mana? Sholat tarawih di awal malam berjamaah. Atau sholat tarawih Qiyam Ramadan di akhir malam sendirian. Hah? Mas Abdul? Nah, berjamaah di awal malam. Nah, kenapa dikarenakan ada hadis disoalkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang apabila sholat bersama imam disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala hadis ini khusus di dalam melaksanakan sholat tarawih di dalam melaksanakan qiyam Ramadan sehingga maknanya sesungguhnya seorang apabila sholat tarawih qiyam Ramadan bama imam sampai selesai maka dihitung bagaikan melaksanakan sholat semalam penuh Nah, jelas hadis ini menunjukkan yang afdol secara berjamaah walaupun di awal malam. Tapi kalau seandainya ada yang berjamaah di akhir malam, ini lebih afdol lagi. Lebih utama lagi. Nah, mendapatkan keutamaan sholat di akhir malam, mendapatkan keutamaan sholat tarawih berjamaah. Tapi kalau boleh memilih tadi, antara sholat tarawih di awal malam dengan berjamaah dibandingkan dengan sholat tarawih di akhir malam sendirian, maka yang paling afdol sholat tarawih berjamaah di awal malam. Walaupun di awal malam, tapi dengan melaksanakan berjamaah dihitung seperti dia melaksanakan sholat semalam penuh. Nah, dan ini dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitabnya sholat tarawih. Nah, berapa jumlah rakaat dalam sholat qiyamul lail, sholat malam. Nah, minimalnya satu rakaat, maksimalnya 11 atau 13 rakaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha maka Rasulullah رسول alaihi wasallam yajidu fi يزيد wala fi ولا ala ihda asrata إحدى diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 11 rakaat ketika melaksanakan sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Nah, ada juga hadis yang lain yang menyebutkan 13 rakaat dengan didahului dua rakaat pembukaan dengan bacaan yang ringan. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi ini menunjukkan bahwasanya maksimalnya jumlah rakaat salat tarawih 11 atau 13 rakaat. Kalau kita lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat kita ada yang melaksanakan 23 rakaat, ada yang melaksanakan 36 rakaat, ada yang melaksanakan 40 lebih rakaat. Nah, ada sebagian hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal itu, tapi hadis-hadisnya lemah. Di antaranya hadis kana nas yakumuna fi zamani Umar ibn Khattab fi Ramadan bi salat wa islina rok'ah. Manusia melaksanakan salat malam, salat tarawih pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Disebutkan pada zaman Umar Ibn Khattab. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan hadis ini dari jalannya Yazid Ibn Ruman dan Yazid ibn Ruman ini tidak ada pada masa Umar ibn Khattab. Dalam keadaan Yazid ibn Ruman ini tidak bertemu dengan Umar ibn Khattab. Tapi kenapa beliau mengatakan pada zaman Umar? Sehingga periwayatan demikian periwayatan yang lemah. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dikarenakan dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muwapoknya justru Umar Ibn Khattab memerintahkan Ubay Ibn Ka'ab dan Samim Ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih dengan bilangan 11 rokaat. Jadi kalau disandarkan ini perbuatan Umar dengan 23 rokaat, ini penyandaran yang lemah. Dikarenakan Umar sendiri justru memerintahkan melaksanakan 11 rokaat. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam muatoknya. Nah, ada juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau tadi menyadarkan kepada umat, sekarang menyadarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadan isrina rak'ah wal witr. Sesungguhnya Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat ditambah dengan sholat witir. Nah, hadis ini di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Syaibah Ibrahim ibnu Utsman dan dia rawi yang doif, rawi yang lemah. Nah, dan juga menyelisihi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari istrinya Rasulullah SAW Aisyah yang menyatakan Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat di dalam melaksanakan kiam Ramadan, salat tarawih baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nah, ya, Rasulullah SAW tidak lebih melaksanakan kiamul lail, salat malam di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan dari sebelas rokaat. Sehingga yang menyatakan dua puluh rokaat, pertama hadisnya lemah, yang kedua menyelisihi hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, akan tetapi dalam menyikapi perselisihan ini, nah disebutkan oleh Syed Nusaymin rahimahullahu taala lakin ikhtalafa al-ulama fi adadi rakaati at-tarawih kata beliau akan tetapi para ulama berbeda pendapat dengan terhadap jumlah rakaat dalam salat tarawih Faminhum man qala ihda asrata rok'ah. Wa minhum man qala salata asrata rok'ah. Wa minhum man qala salata wa istina rok'ah. Wa minhum man qala aktar min ulama ada yang berpendapat 11 rakaat. Ada juga di antara mereka yang berpendapat 13 rakaat. Ada juga yang berpendapat 23 rakaat. Ada juga yang berpendapat lebih dari 23 rakaat. Dan kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Wal amru fi hada wasi'un." Dan perkara dalam masalah ini wasi'un luas. Silahkan saja. Nah, لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم ينكر بعضهم على بعض dikarenakan salaf ulama terdahulu yang berselisih dalam masalah ini, sebagian mereka tidak mengingkari kepada sebagian yang lainnya. Fal amru fi hada wasi'un. Kata beliau, maka urusan dalam masalah ini wasi'un luas. Nah, diberikan keluasaan. Yakni nahnu la nunkir ala man zada ala ihda asrata rok'ah wala ala man jada ala salata wa istina dan Dalam artian, kata beliau, kami tidak mengingkari kepada yang lebih dari sebelas rokaat, tidak mengingkari juga kepada yang lebih dari dua puluh tiga rokaat, wanakul, dan kami katakan, Salli masyita madamat jama'atul masjid qad bidalik. Salat dengan berapa saja rokaat yang engkau kehendaki selama jamaah masjid ridho terhadap rokaat-rokaat tersebut. Nah, jadi beliau memberikan isyarat. Kalau jamaah masjidnya ridho, silakan. Mau 23 rokaat pun gak apa-apa. Nah, walam yungkir ahad. Dan dengan syarat tidak ada yang mengingkari seorang Nah, ama idah ikhtalafa nas farujuu ila sunnah aula. Adapun apabila manusia berselisih, ya, bukan sekedar jamaah masjidnya, DKM-nya berselisih misalnya. Ya. Yang satu pingin sebelah, yang satu dua puluh tiga. Nah, kadang-kadang sebagian dijadwal. Tahun ini bagian yang dua puluh tiga, Tahun depan bagian yang sebelah. Kalau berselisih, ama idah talafan nas, farruju ila sunnah aula. Kembali kepada sunnah ini lebih utap. Nah, sebagaimana firman Allah fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allah apabila kalian berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah wa rasuli dan kepada Rasul In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau berselisih, kembalikan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasunnatu alla yajida ala salat asrata rok'ah. Dan sunnah menunjukkan tidak lebih dari 13 rakaat. Nah, sunnah Nabi SAW. Jadi kalau tadi berselisih jamaah masjid yang satu ingin 11, yang satu ingin 23, ada juga yang ingin 36 misalnya. Ya. Maka kembalikan kepada sunnah Nabi. Sunnah Nabi berapa? Nah, dan ternyata sunnah Nabi SAW tidak lebih dari 13 rakaat atau 11 rakaat. Nah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha Lalu ditanya, "Kaifa Nabi SAW yusalli di Ramadan?" Bagaimana Nabi SAW solat di bulan Ramadan? Kata Aisyah, Nabi SAW tidak lebih dari sebelas rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Nah, jadi kalau terjadi persisihan di antara jamaah masjid tadi, maka yang lebih utama kembalikan kepada sunnah Nabi tidak lebih dari 11 atau 13 rokaat. Nah, pak insya Allah ya? Jadi tidak dikembalikan kepada kaidah lebih banyak lebih baik. Nah, Nah, ya, kaidah ini bukan kaidah yang mutlak, ya. Tapi lebih mencocoki sunnah lebih baik tentunya. Adapun kaidah lebih banyak lebih baik, ini kaidah yang kalau dimutlakan ini kurang tepat. Kenapa dikarenakan dalam Al-Quran ternyata Allah subhanahu wa ta'ala banyak mencela kebanyakan orang. Wa in tuti mangfil ardi fil ardi yudilluka tabillillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi ini akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ternyata kebanyakan orang itu tersesat. Dan jangan kita mengikuti kebanyakan orang, jangan asal rame, jangan. Tapi ikuti kebenaran yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, ya. Jadi tidak dikembalikan kepada asal ah, lebih banyak lebih baik. Kembalikan kepada yang lebih baik, lebih mencocoki nah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa khairul haji haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hendaklah dalam kiam Ramadan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala. Nah, kemudian kaifiyah tata cara melaksanakan salat tarawih. Setelah kita sebutkan tadi Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih di dalam melaksanakan qiyamul lail baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan dari 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Di antara caranya Rasulullah sholat 4 rakaat jangan kotanya. Bagusnya bacaan beliau dan panjangnya bacaan beliau. Summa salli arba'an. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagaimana bagusnya bacaan beliau dan panjangnya bacaannya. Summa yusalli salatan. Kemudian salat tiga rokaan. Bahir hadis ini menunjukkan Nabi SAW sholat empat rakaat. Nah, salah. Kemudian empat rakaat, salam. Kemudian tiga rakaat, salam. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan bukan demikian. Hadis ini empat rakaat tapi dua-dua. Nah, tapi kalau kita lihat dohirnya ini empat rakaat, salam, empat rakaat satu kali salam, kemudian tiga rakaat satu kali salam. Nah, dan pendapat yang kuat cara yang seperti ini pun boleh. Ini pun disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Salat Tarawih. Nah, cara yang lainnya Masih disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena Rasulullah SAW. alaihi wasallam yusalli min al-lail salasa asyrata raq'ah. Yutiru min tilka bi khamsin la yajlis bi syai'in illa fi akhiriha. Rasulullah SAW. melaksanakan salat malam 13 rakaat. Witir dengan 5 rakaat tidak duduk kecuali pada akhir rokaatnya. Nah, caranya hampir seperti tadi. Empat, empat, tapi lima langsung. Nah, lima rokaat witirnya dan tidak ada tasawuf awal duduk pada rokaat yang kelima. Nah, atau sebagian menyebutkan dua, dua, dua, dua, kemudian lima rokaat. Nah, tidak duduk kecuali pada rokaat yang kelima ketika witirnya. Nah, dan sebagian juga menyebutkan di para ulama yang 13 rokaat ini diawali dengan dua rokaat istihfa, istiftah. Dua rokaat pembukaan dengan bacaan yang pendek. Nah, di dua rokaat dulu pembukaan. Yang berikutnya dua rokaat, dua rokaat, dua rokaat, dua rakaat, rakaat. Nah, atau dua rokaat dulu pembukaan, kemudian empat rakaat, empat rakaat, tiga rakaat. Ini pun tiga belas rakaat. Nah, wa anha qalat dan juga cara yang lainnya masih diriwayatkan oleh Aisyah. Ini Aisyah banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang qiyamul lail. Dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau melihat dan lebih mengetahui bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Nah, kunna na'uddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu siwakahu wa tuhurahu wa tahurahu. Kata Aisyah, kami menyiapkan siwaknya dan air untuk bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayab'atsuhu Allah ma syaa'a yab'atsahu min al-lail fayatatawwaq wa yatawadda'u Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan apa yang Allah kehendaki untuk mengutusnya di mana ketika di waktu malam Nabi SAW bersiwak kemudian berwudu wa yusalli tis'a rakaat kemudian solat sembilan rakaat la yajlis fiha illa fisaminah. Beliau tidak duduk kecuali pada rokaat yang ke-8. Ini yang berikutnya. Nah, yang berikutnya melaksanakan sholat malam 9 rokaat terus. Nah, satu rokaat, dua rokaat, tiga rokaat, sampai 8 rokaat baru duduk. Nah, fayadkurullah wa yahmaduhu wa yad'u. Pada rakaat yang kedelapan berzikir kepada Allah, memuji Allah dan berdoa. Summa yanhadu wa la yusallim. Kemudian bangkit lagi dan tidak salam. Tidak mengucapkan salam. Nah. Summa yakumu fa yusalli tasi'ah. Bangkit berdiri dan melaksanakan solat yang kesembilan 9 rakaat. Ya, Summa yakhruj kemudian setelah sembilan rakaat duduk lagi. Fayadkurullah wa yahmaduh wa yad'uh. Berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa. Summa yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian beliau mengucapkan salam dengan salam yang terdengar oleh kami. Cara berikutnya. Berapa rakaat? 9 rakaat duduknya pada rokat berapa? Delapan. Nah, tapi pada rokat yang ke delapan tidak salah Hanya berzikir kepada Allah, memuji Allah, berdoa, bangkit lagi menuju rokaat yang ke sembilan. Nah, kemudian ketika selesai rokaat yang ke sembilan, beliau duduk berzikir memuji Allah, berdoa, kemudian salam. Nah, summa yusalli raka'ataini ba'da ma yusallim wa huwa qa'id. Kemudian beliau salat dua rakaat setelah salam dalam keadaan beliau duduk. Nah, setelah sembilan rakaat beliau salat dua rakaat dalam keadaan beliau duduk. Ini menunjukkan bahwasannya menutup sholat malam dengan bilangan witir hukumnya sunnah. Bukan kewajiban. Tapi sunnah. Dalam hadis ini Nabi SAW sudah witir. Sembilan rakaat kan witir ganjil. Tapi setelah itu beliau sholat dua rokaat Nah, sehingga hukumnya adalah sunnah. Bagaimana kalau seandainya kita sholat sebelum tidur? Baru empat rakaat. Nah, atau kita witir sebelum tidur lima rakaat misalnya lima rakaat sebelum tidur lima rakaat ketika tengah malam kita bangun dan ingin melaksanakan sholat malam apa kita menggenapkan terlebih dahulu? Sholat satu rakaat dulu? Nah, ataukah kita sholat dua rakaat, dua rakaat sampai sebelas rakaat? Silap diantara para ulama, sebagian mengatakan batalkan dulu witir yang pertama dengan menggenapkannya. Nah, sholat satu rakaat. Kalau sholat satu rakaat dulu, jadi berapa tadi? Jadi enam. Setelah itu sholat lagi dua rakaat. Jadi berapa? Delapan. Tambah lagi dua rakaat, satu rakaat. Jadi berapa? Sebelas. Sebagian ulama berpendapat gak perlu membatalkan witir yang tadi. Cukup dia sholat sisanya dengan dua rakaat, dua rakaat atau langsung empat rakaat. Nah, kalau dia tadi baru lima, tinggal sholat, Siapa lagi? enam rakaat lagi dua rakaat dua rakaat dua rakaat nah dan ini pendapat yang roji pendapat yang kuat nah berdasarkan hadis tadi Nabi SAW saja sudah melaksanakan witir beliau melaksanakan lagi dua rakaat nah sehingga boleh ketika seorang sudah menutup sholat dengan witir dia melaksanakan sholat lagi nah Adapun yang mengatakan dibatalkan witirnya dengan sholat satu rakaat, kalau dia sholat satu rakaat, witirnya berapa kali berarti? Dua kali. Sebelum tidur sudah witir kan? Lima rakaat ganjil. Ketika bangun dia witir lagi satu rakaat. Berarti witirnya dua kali. Dan ada hadis la witrani fi lailatin wahidah. Tidak melaksanakan dua witir dalam satu malam. Nah, ya jadi dalam satu malam tidak boleh kita melaksanakan witir dua kali. Sholat yang bilangannya ganjil dua kali. Nah, baik. Ini antara kaifiah, kaifiah melaksanakan sholat malam. Dan yang lebih afdol adalah dengan bilang dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam sampai sebelas rakaat. Nah, Berdasarkan sabda Nabi SAW, salatul lail masna masna. Salat malam itu dua rokaat, dua rokaat. Nah, tapi tidak mengapa walaupun dia melaksanakannya empat empat tiga. Tapi yang lebih afdol lebih utama dengan dua rokaat salam dua rokaat salam sampai sebelas atau tiga belas rokaat. Nah, ini yang lebih afdol. Apakah ada bacaan khusus? Zikir khusus? Di antara salam dari rokat-rokat tersebut? Nah, para ulama menyebutkan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang bacaan khusus di antara dua rokaat dua rokaat tersebut atau di antara empat rokaat empat rokaat tersebut nggak ada bacaan khusus Nah, istirahat sejenak misalnya. Nah, kalau bacaannya panjang misalnya istirahat dulu untuk meluruskan kembali punggungnya dan sebagainya dan untuk siap-siap. Nah, pada rokaat yang berikutnya, ya, gak ada bacaan yang khusus. Kalau mau berdoa berdoa silakan masing-masing. Ya. Apakah ada komat dalam sholat tarawih? Gak ada komat. Dipimpin oleh satu orang misalnya komat, nggak ada. Nah, komat itu hanya pada sholat wajib. Nah, pas sholat kirahana nggak ada komat. Dan juga sholat jamiah. Dan sholat id nggak ada juga komat. Begitu juga dalam sholat tarawih nggak ada komat. Nah, dipimpin satu orang baru semuanya berdiri misalnya tidak. Ya. Tidak ada komat dalam sholat tersebut. Dan tentunya disayangkan sebagian masyarakat sholat tarawih itu dijadikan sebagai suatu main-main. Nah, dalam bacaannya, dalam gerakannya lain sebagainya. Nah, jadi imam kilat. Nah, Baca Al-Fatihah satu kali nafas. Amin tiba-tiba. Nah, ini gak benar. Salah. Kalau di masjid ada yang demikian, kita cari masjid yang lebih mencocoki sunnah. Kita ingin tenang, ingin husu melaksanakan ibadah kepada Allah. Sementara ini kayak balapan. Sholat atau balapan ini. Nah, ya. Dan hendaknya kita ingatkan imamnya syarat sholat itu bahkan di antara rukun sholat itu tumanina. Nah, kalau seandainya tidak ada tumanina, nggak ada rukunnya, bisa nggak sah sholatnya. Kalau seandainya di masjid kita, di masjid komplek kita demikian, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, cari masjid yang lebih mencocoki sunnah Nabi saw, sehingga ya, kita pun lebih tenang melaksanakannya lebih nyaman melaksanakan. gak banyak mukhalafah, gak banyak penyimpangan-penyimpangannya. Nah, Dan bagi perempuan pun tidak mengapa melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan syarat aman dari fitnah Nah, aman dari fitnah dan dengan adab-adab. Di antara adab-adabnya, kalau perempuan melaksanakan sholat di masjid, hendaklah dia memakai hijabnya, menutup auratnya. Yang kedua, tidak bertabaruj. Jangan bersolek, berdandan ke masjid Nah, segala dipakai, make upnya dipakai, lipstiknya dipakai. Nah, dikarenakan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah wahai para perempuan bertabaruj keluar rumah dalam keadaan berdandan, bersolek. Nah, seperti tabarujnya dandanan-dandanan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dengan bertabaruj, keluar rumah bagi perempuan berdandan, terlihat auratnya, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, di antara syarat-syaratnya tidak boleh memakai minyak wangi. Nah, ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi perempuan yang keluar rumah memakai minyak wangi. Nah, sampai diibaratkan zaniyah seperti pejina, Dikarenakan memberikan fitnah. Ya. Ketika laki-laki yang bukan mahramnya mencium wanginya, dilihat siapa yang melihat, siapa yang memakai wangi ini. Terfitnah. Ya. Jadi boleh melaksanakan sholat tarawih berjamaah bagi perempuan apabila aman dari fitnah. Dan kalau aman dari fitnah, bagi suami tidak boleh melarangnya. La tamna'u ima Allahi masajid. Rasul mengatakan, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah, para perempuan untuk sholat di masjid. Jangan dilarang. Tapi kalau ada fitnah, nah bisa menyebabkan fitnah dan tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka boleh bagi para suami, para wali untuk melarang perempuan sholat di masjid. Nah, kalau tadi ada fitnah, ya tidak menjaga aurat apalagi memakai minyak wangi kemudian juga bersoleh, berdandan, dan lain sebagainya. Maka boleh, boleh melarangnya. Walaupun pada asalnya tidak boleh. Tapi ketika ada fitnah, maka boleh untuk melarangnya. Dan dibolehkan untuk mengkodok sholat malam. Atau sholat taraweh diantaranya. Kalau seandainya kita kecapean, pulang kerja, kodarullah ketiduran Bangun waktu sahur tidak sempat melaksanakan qiyamul Misalnya. Atau bangun pas waktu pagi. Sahur pun tidak sempat. Misalnya. Nah. Maka boleh mengkodoknya di siang hari. Dengan bilangan genap. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-lail min waja'in aw ghairihi Sholat minan nahar centai aksota rok'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tertinggal sholat di malam hari dikarenakan sakit atau yang lainnya, maka beliau sholat di siang hari dengan 12 rokaat. Ya. Jadi kalau di siang hari bilangannya genap. Dan ini pun dikembalikan kepada kebiasaannya. Kalau dia biasa melaksanakan sholat malamnya lima rakaat berarti siang hari tambah satu jadi enam. Kalau biasa melaksanakannya tiga rakaat berarti tambah siang hari jadi empat. Kalau dia biasa melaksanakan sholat sebelas rakaat apalagi di bulan Ramadan ini pada suatu malam tertinggal kecapean atau sakit ketiduran misalnya. Maka kalau mau mengkodok dengan bilangan dua belas rakaat. Nah, dan dibenci. Orang yang biasa meninggalkan sholat malam, kemudian meninggalkannya tanpa udur. Nah, kalau seandainya kita biasa melaksanakan sholat tarawih, satu malam, dua malam, tiga malam, sampai sepuluh malam, ketika malam ke sebelah, dua belas, kita meninggalkannya, maka dibenci. Nah, biasanya kan gitu kan ya? Semangat itu malam pertama, malam kedua Nah, pertama, kedua penuh masjid. Nah, lewat 10 malam sudah mulai sepi lagi. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu taala anhu, "Ya Abdullah la takun misla fulan kana yakumul lail wa taraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Fulan ini melaksanakan sholat malam kemudian esok harinya dia meninggalkan sholat malam. Ya. Jangan demikian. Dibenci jadi, makruh. Nah, bagi yang biasa melaksanakan sholat malam, kemudian dia meninggalkannya tanpa ada udur. Nah, sholat malam boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk. Dalam hadis tadi pun Nabi SAW melaksanakan dua rakaat dalam keadaan duduk. Nah, dalam sholat sunnah berdiri bagi yang mampu ini bukan suatu rukun. Kalau dalam sholat wajib berdiri bagi yang mampu ini suatu rukun. Nah, tapi kalau dalam sholat sunnah berdiri bagi yang mampu ini sunnah hukumnya. Yang boleh saja. Ketika sholat malam kita melakukannya dalam keadaan duduk boleh-boleh saja. Nah, walaupun orang yang sholat duduk, pahalanya setengah dari sholat orang yang berdiri. Kecuali kalau duduknya ada udur di dalam sholat sunnah, maka tetap dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat berdiri. Nah, ini diantara ahkam-ahkam hukum-hukum dan bimbingan-bimbingan berkenaan dengan solat tarawih yang hendaknya kita menggunakan dan memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya dengan berpuasa melaksanakan siam Ramadan, di malam harinya melaksanakan qiyam Ramadan sungguh keutamaan. Nah, banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak keutamaan yang kita raih. Jadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berkhutbah ketika naik mimbar setiap tingkatan beliau mengatakan amin amin amin sampai tiga kali ditanya oleh sahabat kenapa engkau mengucapkan amin beliau mengatakan datang malaikat Jibril kepadanya kemudian mengatakan rogima anfum ri'in. Celakalah seorang. Dukirta ismahu walam yusoli alaih. Disebutkan namamu dan tidak bersolawat kepadamu. Rasul mengatakan, amin. Celaka seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tapi tidak menjadi sebab memasukkannya ke dalam surga. Ucapkan amin wahai Muhammad. Fakultu amin. Maka aku pun mengatakan amin kata Rasulullah SAW. Kemudian maka Jibril mengatakan lagi. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Ucapkan amin wahai Muhammad dan aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Didoakan kecelakaan bagi orang yang masuk bulan Ramadan, tapi ketika keluar bulan Ramadan, tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, manfaatkan Ramadan ini. Perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitabnya Thaiful Ma'ad mengatakan, Laisal idu liman labisal jadid.